hafidahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Amin. Ikhwani fi rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, pada malam yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita <clears throat> pada pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan jenis-jenis tauhid dan faidah-faidahnya yaitu pertanyaan ma huwa tauhidur rabb apa itu tauhid ar-rabb yakni tauhid rububiyah maka dijawab oleh beliau rahimahullah huwa ifraduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima Qala Allah Ta'ala alhamdulillahi alamin. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anta rabbus dalam Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bi af'alihi dalam perbuatan-perbuatannya mengesahkan mentauhidkan Allah taala di dalam af'alnya, dalam perbuatan-perbuatannya, dalam tindakan-tindakannya Allah Jalla wa ala. Seperti mencipta, mengatur alam semesta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan selainnya. Maka semua itu adalah tindakan-tindakan Allah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita mengesahkan Allah di dalam segala perbuatan-perbuatannya. Tidak boleh kita meyakini bahwa di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang lain yang mencipta selain daripada Allah taala di dalam mengatur dan mengawasi seluruh ciptaannya alam semesta ini tidak boleh kita meyakini ada yang lain selain daripada Allah yang menandingi Allah subhanahu wa taala di dalam pengaturannya, pengawasannya dan seterusnya para kalafikum. <clears throat> Maka itulah makna tauhid ar-rububiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan Rabb, Rabbul alamin. Maka itu adalah merupakan kandungan daripada tauhid ar-rububiyah bahwa Allah yang menciptakan <clears throat> yang menguasai <clears throat> dan yang mengatur seluruh alam semesta ini. Sebagian ulama kita mendefinisikan tauhid rububiyah yaitu ifradullah fi khalqihi wa mulkihi wa tadbirihi, menyendirikan Allah, mengesahkan Allah di dalam tiga hal yaitu di dalam ciptaannya, di dalam kerajaannya, di dalam pengaturan dan pengawasannya. Maka tidak ada yang menandingi Allah dalam hal mencipta, di dalam menguasai seluruh kerajaan dan di dalam mengatur serta mengawasi seluruh makhluknya. Barakallahu fikum. <clears throat> Maka itulah definisi daripada tauhid ar-rububiyah yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat banyak sekali. Di antaranya apa yang disebutkan oleh penulis di sini Rahimahullah taala yaitu firman Allah dalam suratul Fatihah pada ayat yang kedua. Naam, Rabbil alamin. Dan ini perselisihan ulama adapun saya pribadi meyakini bahwa Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat yang pertama dari suratul Fatihah. Karena basmalah tidak termasuk di dalam bagian dari suratul Fatihah. Ini sebagai faidah saja barakallahu fikum dan ini khilaf di kalangan ulama <clears throat> perselisihan di kalangan ulama ahlus sunnati wal jamaah Sebagian mereka memasukkan basmalah sebagai ayat yang pertama dan sebagian lainnya tidak memasukkannya. Maka yang rojih, yang kuat dari pendapat perselisihan itu bahwa basmalah tidak termasuk di dalamnya berdasarkan hadis dalam Sahih Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah SAW menukilkan firman Allah taala yakni dalam hadisul kursi Ya, hadithul kursi Allah taala menyatakan qasamtus sholah kismaini baini wa baina abdi. Aku membagi Sholah yakni suratul Fatihah itu menjadi dua bagian yaitu antara untukku dan antara hambaku. Nah, maka Allah taala mengatakan Iza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin Maka ini menunjukkan ayat yang pertama dari Suratul Fatihah Di dalam hadis Qudsi Yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Maka tiga ayat yang pertama Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Itu un adalah Allah untuk Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Seluruhnya ya puji-pujian hanya milik Allah untuk Allah Ar-Rahman Ar-Rahim rahmat yang luas adalah milik Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin dan pemilik kerajaan yang menguasai hari pembalasan hari kiamat hanya Allah taala adapun ayat yang di tengahnya yang keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maka ini baini wa baina abdi kata Allah untukku dan untuk hambaku untuk Allah adalah yang pertama Ia karena budu hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ibadah itu hanya untuk Allah. Dan Ia karena nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Pertolongan itu adalah untuk hamba-hamba. Pertolongan berhak diberi dan didapati oleh hamba yang beribadah kepada Allah yang menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiga ayat yang terakhir setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim dan yang terakhir ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah seluruhnya untuk hamba. Nam, Yaitu ihdinas siratal mustaqim tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus yakni hidayah jalan yang kebenaran. Nam, itu untuk hamba bukan ihdin as-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka bukan jalannya orang yang sesat yang didimurkai Allah yakni Yahudi dan Nasara. Naam, sehingga suratul Fatihah terdiri dari tujuh ayat yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dalam suratul Hijr Ya sab'am minal mathani wa atainaka sab'am minal mathani dan kami berikan kepadamu wahai Muhammad tujuh dari ayat-ayat al masani yakni yang terbagi menjadi dua ayat-ayat pujian sanjungan yang terbagi menjadi dua antara Allah dan antara hambanya Naam maka demikian barakallahu fikum sehingga pendapat yang lebih kuat suratul Fatihah uh, basmalah tidak termasuk bagian dari suratul Fatihah sebagaimana dia tidak termasuk di seluruh surah-surah di dalam Al-Quran dari surah-surah yang pendek pada juz yang 30 mulai dari juz am amma yata amma yata yata sa'alun sampai dengan kul a'udzu nas semua basmalah tidak masuk tetapi dia adalah ayat yang berdiri sendiri mustaqillah <clears throat> yang diturunkan Allah taala khusus untuk dibaca di dalam memulai segala sesuatu agar kita mendapatkan barokah dari Allah taala maka kita memulai dalam membaca suratul Fatihah juga memulai dengan basmalah tetapi ya dia tidak dijaharkan ya tidak dijaharkan karena dia tidak masuk dari bagian suratul Fatihah Naam adapun yang berpendapat dia masuk dalam suratul Fatihah maka wajib dia menjaharkannya Naam karena itu pendapat pendapatnya dari perselisihan ulama. Walhasil barakallahu fikum ini yang diantara perselisihan-perselisihan yang <clears throat> ijtihadiyah barakallahu fikum yang memiliki sisi-sisi pendalilan ya dan di sana ada perselisihan yang tadad ya tidak masuk dalam perselisihan ijtihadiyah yang sangat jelas melanggar dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah lalu seseorang berpendapat dengannya maka itu bukan ijtihadiyah dan pelakunya berdosa dan mendapatkan siksaan Allah taala sesuai dengan pelanggaran atau penyelewengan ya yang dia lakukan. Demikian barakallahu fikum sehingga kita ahlu sunnati wal jamaah harus membedakan mana perselisihan yang ijtihadiyah dan mana perselisihan yang tadad bukan tidak termasuk dalam ijtihadiyah sehingga harus pelakunya bertobat kepada Allah taala dan dia harus rujuk naam menempuh kebenaran dan meninggalkan kesalahan atau kebatilan. Naam, demikian para fikum dan para ulama menyebutkan kebanyakan perselisihan ijtihadiyah itu kebanyakan terkait dengan masalah ahkamul fiqhiyah, hukum-hukum fiqhiyah Adapun dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara dakwah, dalam perkara manhaj, dalam perkara-perkara yang lainnya, maka kebanyakan perselisihan itu bukan perselisihan ijtihadiyah. Ini penting barakallahu fikum untuk kita mendalaminya dan membedakannya sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama-ulama kita yang mutakhassisun yang memiliki keahlian khusus di dalam permasalahan ini. Ikhwani Fidina azzakumullah. Saya kembali kepada pembahasan kita bahwa firman Allah taala Alhamdulillahi Rabbil alamin dari awal suratul Fatihah ini menunjukkan kepada kita penetapan tauhid ar-rububiyah yaitu pada firman Allah taala rabbul alamin bahwa Allah Rabb semesta alam ya bahwasanya Allah dia yang menciptakan alam semesta ini dia yang menguasainya yang merajainya dan dia yang mengatur serta mengawasinya. Ini makna daripada tauhid atau definisi daripada tauhid ar-rububiyah. Demikian pula Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, "Anta Rabbus samawati wal ard." Engkau adalah Robnya langit dan bumi. Naam juga bermakna bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengawasi langit-langit dan bumi dan seluruh makhluk. Nah, kemudian kita beralih kepada pertanyaan selanjutnya. Ya, perlu saya tekankan bahwa pada tauhid rububiyah ini beriman dengannya musyrikun kafirun. Musyrikun kafirun beriman dengan tauhid rububiyah. Dan itu sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum yang telah kita singgung dalam majelis-majelis kita sebelumnya. Naam, dari ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir beriman dengan tauhid rububiyah. Di antaranya firman Allah taala, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku sama wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr?" Fasayaquluna Allah. Katakan siapa yang memberi rezeki dari langit dan dari bumi? Siapa yang menguasai penglihatan, pendengaran? Siapa yang menghidupkan setelah kematian, mematikan setelah kehidupan? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Orang-orang kafir serentak menjawab, Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti musyrikun kafirun beriman dengan tauhid rububiyah. Naam. Namun apakah mereka berubah menjadi muslim dengan tauhid rububiyah tersebut? Keluar dari kafir dan menjadi muslim? Ya, jawabannya tidak karena mereka tidak mau bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Dan inilah pertanyaan yang selanjutnya. Ma huwa tauhidul ilah atau ilahiyah? Apa itu tauhid uluhiyah atau tauhid al-ubudiyah? Tauhid yang kedua setelah tauhid rububiyah. Maka dijawab oleh penulis rahimahullahu taala huwa ifraduhu bil ibadati kad du'a dhabhi wal nadri wal hukmi was salati wal raja'i wal khawfi wal isti'anati wat tawakkuli wa ghairiha qala Allah ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa rahmanur rahim Tauhid uluhiyah adalah menyendirikan, mengesahkan Allah dalam ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh jenis ibadah seperti doa, menyembelih, bernadar, berhukum, menegakkan solat, sifat harap, sifat takut, meminta pertolongan, tawakal dan selainnya. Semua itu adalah jenis-jenis ibadah yang wajib dimurnikan, dijernihkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada yang lainnya sebagaimana Allah taala berfirman wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim dialah sesembahan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu tunggal la ilaha illahu tidak ada yang berhak untuk diibadahi disembah secara benar hak kecuali hanya Allah taala di sini menunjukkan di sana ada sesembahan yang batil nah jadi kalimat la ilaha illallah itu menunjukkan bahwa di sana banyak ibadah-ibadah yang batil, sesembahan-sesembahan tuhan-tuhan tetapi batil. Ya, dia bukan hak. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Dzalika bi Allah huwal haq wa anna min dunihi huwal batil." Dialah Allah taala yang hak, ya, sesembahan yang benar. Adapun selainnya adalah batil. Sekali lagi menunjukkan di sana ada sesembahan yang batil. Ya, yang dimana mereka beribadah kepadanya selain daripada Allah Taala atau mereka beribadah kepada kepadanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yakni memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan-sesembahan tersebut. Naam, jadi ya, sini sangat jelas barakallahu fikum. Sehingga orang-orang yang beribadah melalui kuburan-kuburan para wali, melalui para jin, para syaitan, ya melalui bebatuan, kuburan, pepohonan, tempat-tempat yang dikeramatkan dan lain sebagainya, semua itu menggugurkan tauhid uluhiyah dan merupakan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ini barakallahu fikum dosa yang paling besar dan ini yang terjatuh di dalamnya kaum musyrikun kafirun yang mereka tidak mau mentauhidkan Allah dalam hal ibadah segala jenis ibadah tapi mereka hanya mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Naam. Mana dalilnya barakallahu fikum? Di antara dalilnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ya terkait dengan uh, orang-orang uh, orang -orang yang mengendarai kapal di lautan nah yakni dari kaum musyrikun yang berlayar di lautan ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan angin yang kencang sehingga terjadi ombak yang sangat besar dan kapalnya terancam dengan tenggelam ya maka Ketika itu mereka serentak ya menjawab ah, falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun apa uh, ah, idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun ya ketika mereka berlayar di lautan mereka diberi musibah oleh Allah Ta'ala dengan ombak yang besar tadi, angin yang kencang, mereka serta-merta berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan mengisahkan Allah. Da'awullah mukhlisi dalahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, yakni mentauhidkan Allah. Ya, memurdikan ibadah itu hanya kepada Allah. Tapi ketika musibah datang, tapi kata Allah, mana jahum ilal bar idahum yusyrikun." Tatkala mereka diselamatkan oleh Allah dan itu sebagai ujian, fitnah, diselamatkan sampai ke darat. Apa yang mereka lakukan? Idahum yusyrikun, serta merta mereka kembali kepada kesirikan kesirikannya, yaitu beribadah melalui Lata, Uzza, Manat, beribadah melalui pohon-pohon, beribadah melalui para wali-wali yang telah meninggal dunia di kuburannya dengan jenis-jenis ibadah yang syirik yang mereka lakukan. Naam, maka menunjukkan bahwa musyrikun mereka tidak mentauhidkan Allah dalam hal tauhid uluhiyah. Ya, dalam hal tauhid uluhiyah mereka enggan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid ini kepada pamannya yang hendak meninggal dunia yakni Abu Talib maka datanglah gembong-gembong musyrikin dari ya sahabat-sahabat Abu Talib ya datang Abu Jahal ya dan yang lainnya menghalangi Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah ya dengan pernyataan mereka bahwa apakah engkau meninggalkan sesembahan-sesembahan nenek-nenek moyang kita? Nah, itu pernyataan mereka kepada Abu Talib. Sehingga dengan itu Abu Talib tidak jadi masuk Islam. Tidak jadi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Waliyadubillah. Nah, dan ada pengkhususan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya bisa memberi syafaat kepada kafir itu pengkhususan karena kaum kafirin tidak akan bisa mendapatkan syafaat kecuali satu saja yaitu pamannya Rasulullah Abu Talib Bagaimana syafaatnya? Yaitu diringankan siksaannya di dalam neraka. Kekal dalam neraka, namun sempat diringankan siksaannya ya dan itu syafaat melalui nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan siksaan yang paling ringannya adalah dia dipakaikan sandal dari api neraka wayagli biha dimaguhu seketika itu meleleh ubun-ubunnya nah panas Allah salamata wal afiyah ini siksaan neraka yang ya paling ringan terhadap paman Rasulullah Abu Talib maka di sini juga menguatkan dan menunjukkan pada kita bahwa kaum musyrikin, kafirun, mereka tidak mau mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Nah, karena mereka tahu konsekuensinya. Apa itu? Mereka harus meninggalkan cara-cara beribadahnya mereka melalui lata, uzza, manat, ya, melalui pohon, melalui kuburan dan sebagainya. Harus ditinggalkan semuanya. Nah, itu mereka tidak inginkan. Ya, nenek-nenek moyangnya harus ditinggalkan. Harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan di sini menunjukkan pula kepada kita bahwa dulu musyrikin kafirun mereka berbuat syirik apa ketika mereka uh, dalam keadaan lapang berbuat syirik kepada Allah di darat. Tapi ketika ditimpa musibah mereka sadar. Ya, langsung mereka lupakan kesyirikannya langsung beralih kepada Allah Subhanahu wa taala memurnikan ibadahnya kepada Allah. Itu dulu ya kaum musyrikun. Adapun di zaman kita sekarang terbalik di masa kelapangan, di darat, di masa sehat dia berbuat syirik kepada Allah. Di masa kesempitan, di masa sakit ya, diuji, dicoba, kesyirikannya bertambah. Ya, itu bedanya. Kalau orang dulu tidak kalau diuji dikasih musibah langsung sadar bertauhid kepada Allah. Kalau orang-orang sekarang diberi ujian bertambah kesyirikannya. Ya, terbukti misalnya dukun-dukun paranormal. Ya. Ketika dia diberi ujian sakit ya, cari dukun, bukan luju, bukan apa mentohidkan Allah ya memperbaiki ibadahnya, amalan-amalannya, bertobat kepada Allah, ya, menjauhi kesyirikan tidak, tetapi justru dia datang ke dukun-dukun, ya, meramalkan tentang sakitnya. Ya, padahal mendatangi dukun itu syirik, kufur. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nam man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, ya, tukang ramal atau paranormal, dia datangi lalu kemudian dia benarkan apa yang dia ucapkan. Ya. Maka sungguh dia telah kafir terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka barakallahu fikum ya ini bedanya. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, orang dulu kebanyakan kesyirikannya itu kepada makhluk yang tidak berdosa. Pohon, batu, ya, itu tidak berdosa. Makhluk benda mati. Di zaman sekarang kebanyakan kesyirikan yang dilakukan kepada makhluk yang berdosa. Ya, kepada orang-orang yang dikultuskan, ya, kepada pawang-pawang dan lain sebagainya. Mereka ini banyak dosa tapi di, dikultuskan ya diangkat sebagaimana kaum Nasrani mengangkat Nabi Isa ya sebagai Tuhan naudzubillah ya sebagai arbaban warohbana min dunillah apa sebagai arbaban min dunillah sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala wallahul musta'an ini ya perbedaannya orang Kesirikan dulu dengan di zaman sekarang <clears throat> nah Kemudian ikhwani fiddin Ya, ketika kita mengetahui hal itu di sini menunjukkan kita sangat berperan ya dituntut untuk mendakwakan tauhid, untuk kita bersemangat dalam dakwah, memahamkan umat Islam, umat manusia secara keseluruhan kepada tauhid yang hak, yang benar. Bagaimana beribadah kepada Allah dengan cara yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan tuntut tuntunan para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Nah, dalam mentauhidkan Allah terhadap rububiyah, terhadap uluhiyah, ya. Dan ini merupakan inti daripada dakwah seluruh para nabi dan rasul, yaitu fokus kepada dakwah tauhid uluhiyah. Adapun rububiyah, ya kebanyakan orang beriman adanya Allah Taala, bahwa oh, Allah yang mencipta. Ya sedikit dari manusia yang ingkar bahwa tidak ada Tuhan, ya atau tidak ada pencipta dari para komunis, ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Itu sedikit, kebanyakan manusia beriman adanya Tuhan. Ya. Tetapi keyakinannya itu yang berbeda-beda. Ada yang keyakinannya syirik, ya. Meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhannya adalah dewa-dewa misalnya. Banyak. Ya, ada dewa laut, ada dewa darat, dewa gunung dan sebagainya. Ya, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia meyakini itu adalah Tuhan, pencipta. Ya, ada yang meyakini bahwa nabi itu titisannya Allah, seperti Nabi Isa, diyakini bahwa dia titisannya Allah. Ini juga syirik kufur. Barakallahu fikum. Maka yang benar adalah Islam. Yaitu keyakinan Islam meyakini bahwasanya <clears throat> Allah Subhanahu wa taala la ilaha illa huwa la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi, disembah secara benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan wajib meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Nah, segala bentuk kesyirikan baik dalam ucapan, perbuatan atau terlebih-lebih dalam keyakinan. Nah, bahkan terhadap para nabi dan rasul kita meyakini mereka bukan Tuhan, mereka tidak mengetahui yang gaib, mereka bukan titisan Allah. Nah, tapi mereka adalah manusia biasa dan mereka adalah nabi dan rasul. Itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad kepada umat manusia itu bahwa aku adalah manusia biasa, basyar. Ya, Bedanya dengan kalian, aku diutus oleh Allah dengan wahyu. Ya, kul inna ma'ana basyarukum mithlukum. Aku manusia seperti kalian. Ya, yuha ilayya annama ilahum wahid la ilaha illahu. Ya, akan tetapi aku diberi wahyu dari Allah taala yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Dia Allah Subhanahu wa taala semata. Itu ya seruan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an. Makna itulah keyakinan yang benar dari akidatul Islam. Akidah Islam yakni tauhid. Naam, mentauhidkan Allah taala di dalam rububiyah, di dalam uluhiyah. Kemudian Syekh rahimahullahu taala juga menukilkan kepada kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terkait dalam jawaban beliau dari makna tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda falyakun awwala ma tad'uuhum ilai falyakun awwalu ma tad'uuhum ilai syahadatu alla ilaha illallah. Hadis ini dalam Bukhari Muslim sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Muad bin Jabal yang diutus ke Yaman. Ya, dan juga sahabat yang lainnya Abu Musa Al-Asy'ari, Ali bin Abi Thalib yang pernah diutus ke Yaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hendaklah awal yang pertama kali kalian dakwakan kepada ahlul kitab, ya, kepada Yahudi dan Nasara di Yaman, dakwakanlah yang pertama kalinya syahada la ilaha illallah." Syahada la ilaha illallah. Nah, ini perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum berdakwah yang lain. Yang pertama kalian dakwakan adalah syahadat la ilaha illallah. Nah, ini wasiat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah. Dakwakan yang pertama kali bagaimana mereka mentauhidkan Allah. Bagaimana mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh jenis ibadah. Nah, ya baru fain atau ukali ya kalau mereka mengikutimu, baru engkau sampaikan tentang sholat. Ya, setelahnya itu puasa, zakat, haji dan seterusnya secara bertahap. Ya, secara marhalah. Nah, maka inilah dakwah ahlu sunnati wal, wal jamaah. Nah, dakwah tauhid itu yang dikedepankan, didahulukan dan ini tidak boleh dipandang enteng ya oleh umat Islam bahwa mereka sudah paham dengan ini ya tidak boleh dia harus belajar dan belajar dan mendalaminya berapa banyak orang yang ya mengatakan Islam kaum muslimun mereka sholat namun mereka gugurkan sholat mereka itu dengan syirik dengan syirik barakallahu fikum nah seperti yang saya contohkan dalam hadis Bukhari Muslim ada sahabat yang mengucapkan Masya Allah wasita apa yang engkau kehendaki dan apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki Rasulullah marah kepada sahabat itu. Ini dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi saw, alaihi wasallam, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah engkau menjadikan aku tandingan serikat bagi Allah Subhanahu wa taala? Coba dengan ucapan itu, ringkas singkat. Ucapan yang ringan, Masya Allah wasyita. Itu keliru. Itu ucapan yang mengandung kesyirikan dengan kata dan. Tapi kata Nabi saw, "Kulu Masya Allah, summa syita. Katakan apa yang Allah kehendaki, kemudian yang engkau kehendaki. Coba. Perbedaannya kata dan dengan apa? Kemudian. Kata waw, wa dengan summa Dalam bahasa Arab waw huruf atof. Artinya dan. Ya. Kemudian summa huruf atof juga. Namun artinya kemudian. Ya, berbeda artinya. Maka dengan dua kata itu ya satu membedakannya ya yang satu seseorang jatuh ke dalam kesyirikan dan yang satunya dia benar sehingga dia bertauhid kepada Allah taala dengan ucapannya <clears throat> demikian barakallahu fikum di hadis yang lain ada orang yang ibu yang membawa anaknya anaknya itu memakai gelang ya gelang yang dia yakini itu bisa menolak memberi manfaat dan menolak mafsadat gelang-gelang sebagaimana yang dilakukan oleh zaman orang-orang di zaman sekarang. Ada yang pakai gelang, ada yang pakai cincin, ada yang di pinggangnya, di kakinya, ya, ada yang kulau-kulau, permata-permata dan lain sebagainya. Semua itu syirkum billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibunya anak tersebut, ya, buang itu, lepaskan kalau engkau mau selamat dari api neraka. Nah, jadi diancam ya dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seketika itu ya gelang itu dibuang oleh ibunya. Ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah taala. Naam. Barakallahu fikum. Dan dalil-dalil yang semisal ini sangat banyak sekali ya, yang menunjukkan pada kita semua pentingnya tauhid ya dan harus kita memahaminya dengan baik dan memahami lawannya yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, Kemudian uh, pertanyaan selanjutnya, nah sebelum kita sebenarnya pertanyaan yang apa pembahasan selanjutnya ini adalah tauhid yang ketiga sifatullah dan asma'ihi namun beliau di sini ya uh, nah menambahkan ya sebelum masuk kepada pembahasan jenis tauhid yang ketiga mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya ya beliau menambahkan pertanyaan yaitu mahiya al-ghaya min tauhidir rabb wal ilah apa tujuan daripada meyakini tauhid rububiyah dan uluhiyah ya apa tujuannya maka dijawab oleh beliau barakallahu fikum al-ghayatu min tauhidir rabb wal ilah ya'rifun nas 'azamata rabbihim wa ma'budihim wa fayufriduhu fi ibadatihim wa yuti'uhu fi sulukihim wa yastaqirru al imanu fi qulubihim wa yatahawwalu ila amalin fi waqi'il ard fayuqimu daulatal islam tujuan mengetahui tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah agar manusia mengenal kebesaran keagungan Allah Rob mereka ya kebesaran Allah sesembahan mereka lalu mereka mengesakan Allah di dalam seluruh jenis-jenis ibadah mereka. Mentaati Allah Ta'ala dalam seluruh perilaku perilaku mereka. Wa yastaqirul iman fi kulubihim. Dan keimanan itu bercokol di dalam kolbu-kolbu mereka. Sehingga kemudian setelah itu terwujudkan dalam bentuk praktek amal dalam kehidupannya di muka bumi ini fayuqimu daulatal Islam maka dengan itu mereka kemudian menegakkan daulah Islam, khilafah, kepemimpinan Islam. Khilafah Islam. para kalafikum Karena memang janji Allah dalam Al-Qur'an, khilafah Islam tidak akan bisa tegak, tidak mungkin. Ya, kalau dia tidak tegak di atas tauhid rububiyah, uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Tiga jenis tauhid ini. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an dari akhir dari uh, surah An-Nur ya الذين منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا لهم دينهم الذي لهم ولا من بعد خوفهم kita perhatikan Allah taala menjanjikan pada kalian kata Allah sebagaimana Allah taala telah mewujudkannya pada orang-orang sebelum kalian itu khilafah kepemimpinan Islam, negara Islam. Ya, dijanjikan oleh Allah taala. Nah, bagaimana bisa terwujudkan itu? Yang kemudian negeri mereka aman dari rasa takut diganti dengan rasa aman, menjadi makmur, ya, menjadi bahagia Sebabnya kata Allah ya budu dan la yusyrikuna bisya. Karena mereka itu mentohidkan aku dalam seluruh ibadah dan tidak memperserikatkan aku sedikit pun. Ya, demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan. Sehingga para ulama dalam menjelaskan ayat ini bahwa ini kunci ya keberhasilan, kunci kebahagiaan, kemakmuran dan tegaknya kepemimpinan yang Islam yang adil, khilafah Islamiyah kuncinya adalah tauhid. Ketika negeri itu dan penduduk negeri itu mentauhidkan Allah dalam hal ya tauhid uluhiyah secara khusus Ya. Karena kalau orang bertauhid uluhiyah, maka tauhid rububiyah sudah pasti mengikut. Tidak mungkin kita beribadah kepada Allah murni, kita tidak perserikatkan lalu kita meyakini ada pencipta selain Allah, kan tidak mungkin. Mustahil. Tapi kalau bertauhid rububiyah, belum tentu dia bertauhid uluhiyah sebagaimana musyrikun. Meyakini Allah pencipta, tapi dia memperserikatkan Allah dengan yang lainnya dalam jenis-jenis ibadahnya. Nah, Demikian para fikum. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pembahasan ya tauhid asma wa sifat ya dan juga uh, apa tambahan sedikit dari terkait dengan tauhid uh, rububiyah yang kaitannya dengan uh, berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala dan ini pembahasan yang sangat penting pula yang di zaman kita sekarang ya banyak terjadi ketimpangan sehingga mengkafirkan penguasa karena tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, seluruh eh, negara-negara yang berundang-undang selain dari Al-Qur'an dan Sunnah dikafirkan semua. Kenapa? Karena mereka berhukum dengan hukum selain Allah. Ini akan datang rinciannya Insya Allah taala kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik kita cukupkan dengan kafarah majelis lebih kurangnya saya mohon dimaafkan subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh